serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur kali ini memasuki episode ke-31 dengan judul Mendung di Pagi Hari. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-12 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Kayan, Lanti sebagai Rinjani, Mini sebagai Nyelingkung, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan tentang seorang bocah aneh yang mampu menguasai ular dengan tiupan suinya. Bocah aneh yang nampak liar itu memecahkan kepala ular itu dengan meraihnya dan kemudian mengayunkan ke tanah tanpa rasa takut sedikit pun. Setelah membunuh ular itu, bocah tersebut mendongakkan kepalanya ke atas pohon besar yang rimbun dan dipenuhi dengan puluhan ekor ular besar dan kecil. Hei, ketahuilah, kalian semua telah bersalah. Kalian tidak memberikan peringatan pada kawanmu yang bermain di atas sana hingga terjatuh mengenaiku dan mengganggu tidurku. Karena itu, kalian semua akan kuberikan hukuman. Kemudian, bocah laki-laki yang berusia belasan tahun itu mengeluarkan sebuah suling bambu dari balik bajunya dan kemudian meletakkan suling itu di bawah bibirnya. Begitu terdengar suara suling, ular-ular itu nampak menegakkan kepalanya dan kemudian dengan cepat merayap turun ke bawah dan berkumpul di sekitar bocah laki-laki itu. <laughs> bagus, bagus, makhluk-makhluk bodoh. Karena kesalahan temanmu, kau harus juga menerima akibatnya. Rasakanlah, Begitu suara suling kembali diperdengarkan, ular-ular itu kemudian berbaris, berbaris menuju ke arah sungai yang berarus deras. Tetapi belum lagi ular-ular itu tiba di dalam air, terdengar suitan nyaring yang mengacaukan suara suling. Kurang ajar, siapa itu yang mengganggu aku? Aku, Kayan. Oh, Bibi Renjani. Iya. Yeah. Apa yang baru saja kau lakukan? Eh, apa urusannya dengan Bibi? Kau akan membinasakan ular-ular itu. Setidak-tidaknya, kau hendak membuat ular-ular itu menderita di arus sungai itu. Ular itu sudah mengganggu aku. Karena itu, sudah sepantasnya aku menghukumnya. Lagi pula, untuk apa Bibi mengurusi ular-ular itu? Diam! Dan tutup mulutmu. Aku dapat menamparmu dan bahkan melukai mulutmu. Bibi, Bibi berani. Mbak Yulastri telah memberikan perintah itu. Kau boleh dihajar sesuka hati. Jika memang telah bertindak menyalahi aturan. Cobalah. Jika memang Bibi bisa menghajar saya. Ayo. Ah, kau memang keterlaluan, Kayan. Nah, rasakan ini. Aku, aku akan mengadukan semua ini pada Bibi Lastri. Aku tidak percaya Bibi Lastri lebih menyayangi ular itu ketimbang diriku. <laughs> Boleh kau tanyakan. Mbak Yu Lastri telah memberikan perintah itu padaku dan juga pada Diahwari. Dan jangan kau berpikir bahwa engkau adalah murid kesayangannya. Aku tidak takut padamu, Bibi Rinjani, juga kepada Bibi Lastri. Tetapi, jika memang kalian semua tidak menghendaki lagi kehadiranku di tempat ini, lebih baik Aku pergi dari sini. <laughs> Jika Mbak Yulastri tidak menghendaki, kau kira kau akan dapat lari dari sini? Hmm? <laughs> Anak bodoh, bocah dungu. <laughs> Kasihan sekali kau Kayan. Setan! Kau, kau benar-benar adalah setan ular. Huh? Bocah belasan tahun yang ternyata adalah Kayan Putra dari Raden Sakapal Waguna dengan Anting Wulan dengan geram melompat meninggalkan tempat ini menjauhi Rinjani yang masih saja terkekeh-kekeh. <laughs> Aku memang adalah setan ular. <laughs> Mbak Yulastri telah memberikan julukan padaku peri ular merah. <laughs> Pergilah dari tempat ini jika kau mengira itu bisa kau lakukan. Sikap Bibi Rinjani, Bibi Wari, serta bibi-bibi lainnya tidak lagi seperti dulu saat mana ia masih mengabdi pada ibuku. Ibu, ibu, benarkah engkau telah tiada? Benarkah engkau telah tewas? Aku... Aku tidak percaya. Aku diambil bibi Lastri dari tangan ibuku dengan cara kekerasan. Dan kini, aku masih tetap berada bersama dengan bibi Lastri di tempat ini. Ah, benar-benar oh, aku anak yang bodoh. Anak yang tidak berbakti. Aku harus tinggalkan tempat ini. Aku harus pergi dan mencari ibuku. Aku tidak percaya ibuku telah tewas. Ibuku adalah seorang wanita perkasa Bibi Lastri tidak akan dapat mengalahkannya. Tidak. Bibi Lastri dan juga semua murid-muridnya tidak akan dapat mengalahkan ibuku, Nyai Kembang Hitam, yang mereka katakan bernama Anting Mulan. Iya, aku akan pergi. Aku akan tinggalkan tempat ini sekarang juga. Hup! segera. Bocah yang kini tengah meningkat remaja itu mengempos tenaga, berusaha agar segera keluar dari hutan belantara yang telah mengurungnya selama enam tahun. Akan tetapi, Apa itu? Hup! Ah, apa yang telah terjadi? Bermimpikah aku? Aku... Uh, mengapa aku bisa tiba kembali tempat ini? Tempat semula aku bertengkar dengan Bibi Rinjani. Uh, ah, Bibi Lastri telah mengurung hutan ini dengan kekuatan gaibnya. Aneh, tapi aku beberapa kali telah keluar dari hutan ini bersama dengan Bibi Lastri dan juga Bibi Rinjani ataupun Bibi Wari. Mengapa saat itu aku bisa pergi keluar dari belantara ini? Tetapi sekarang tiba-tiba tidak. Ah, iya. Saat ini pastilah kekuatan gaib itu tengah diterapkan Bibi Lastri. Aku tidak mungkin meninggalkan tempat ini kecuali ah, kecuali ya, kecuali jika aku menunggu saatnya. Iya, kelak jika aku diajak pergi ke dusun di pinggiran hutan belantara ini. Saat ini tidak ada jalan lain. Aku harus bersikap dengan sebaik-baiknya. Aku harus kembali sebelum sikapku tadi menghadapi Bibi Rinjani membuat gempar pondokan Bibi Lastri. Kemudian Gayan beranjak dari tempatnya menuju pondokannya yang terletak di sebuah lembah. Beberapa pondok kecil itu tertata rapi, nampak di sana-sini beberapa orang wanita nampak sedang berlatih silat, sedang di bagian lain ada beberapa yang tengah menyemur daging hewan. Kayan terus melangkahkan kakinya menuju salah satu pondok yang paling besar. Ah, oh, apakah Bibi Rinjani sudah tiba dan mengadukan semua kejadian tadi pada Bibi Lastri? Oh, tapi aku juga tidak percaya. Bibi Lastri akan bersikap demikian kerasnya padaku. Selama ini, walaupun tidak semanis sikap ibuku, Sikap Bibi Lastri cukup baik padaku. Ah, itu dia Bibi Rinjani. Dia mendatangiku dari pondokannya. Kau sudah masuk dan menemui Mbak Yu Lastri bibimu. Apa urusanmu? Heh, apa urusanku? Hmm? <laughs> aku hanya bertanya saja. Itu saja. Jangan ganggu aku, Bibi Rinjani. Atau kita akan bertempur lagi. Aku tidak main-main. Pergilah. Oh. <laughs> Baik, baiklah. Masuklah ke dalam. Bibi Lastri sedang menunggu. Selamat. Terimalah hukumanmu, Kaya. <laughs> Setan kau. Aku tidak takut. Aku akan hadapi Bibi Lastri. Apapun yang akan dilakukannya. Aku justru akan menghadap padanya. Dan bertanya kebenaran berita kematian ibuku. Aku akan menemui Bibi Lastri. Aku akan menemui di kamarnya. Bibi! Bibi! Bibi! Aku ingin bicara dengan Bibi. Kau mencari siapa, Kayan? Ah, Bibi Lingkung. Aku mencari Bibi Lastri. Apakah ia ada di dalam? Apa Rijani tidak mengatakan padamu? Aku tadi melihatmu bicara dengannya. Mengatakan apa Bibi Lingkung? Mbak Yulastri meninggalkan pondokan ini untuk beberapa saat. Jika tidak malam hari, mungkin besok pagi ia akan kembali. Setan, ia telah mempermainkan aku. Awas kau Bibi Rinjani. Hei, ada apa sebenarnya di antara kalian? Kau telah berselisih dengannya? T tidak, Bi. Hei, Kayan, tunggu dulu. Aku ingin bicara denganmu. Aku lelah dan ingin beristirahat, Bi. pintu ini. Ada yang ingin Bibi bicarakan denganmu. Kayan? Ada apa, Bi? Hei, engkau, engkau menangis, Kayan? Boleh Bibi masuk dan bicara di dalam? Silakan, Bi. Hmm, rasa-rasanya Bibi bisa meraba apa yang menyebabkan engkau bisa seperti ini. Mengapa engkau seorang bocah nakal yang mampu menundukkan seekor harimau sebesar anak kerbau bisa menitikkan air mata. Ah, engkau memikirkan ibumu bukan? Hmm, kau memikirkan ibundamu. Iya, Bi. Sikap yang sebaik-baiknya yang pantas kau lakukan adalah mematuhi Mbak Yulastri bibimu, mengambil hatinya agar kau bisa menimba segala ilmu yang dimilikinya untuk kepentinganmu kelak. Tapi, apakah... Apakah ibuku benar sudah meninggal? Ibuku tewas. Siapa yang membunuhnya, Bi? Oh, rasanya aku tidak dapat mempercayainya. Ibuku tidak mungkin akan dengan mudah dikalahkan. Tidak, Bi. Aku... Aku akan menanyakan hal ini pada Bibi Lastri. Aku harus dapat keterangan yang sejelas-jelasnya. Ah. Belum saatnya, Kayan. Belum saatnya aku menanyakan hal itu. Satu saat kelak, jika kau telah dewasa. Dewasa? Apa aku harus tetap tinggal di sini hingga dewasa bersama dengan Bibi Lastri? Tidak, tidak. Enam tahun aku telah berpisah dengan ibuku. Aku harus meninggalkan tempat ini, mencari tahu keadaan ibuku. Aku, aku tidak mempercayai sikap Bibi Lastri. Aku masih ingat saat itu. Bibi mempunyai hubungan yang kurang baik dengan ibuku. sudahlah. Diamlah, ada yang datang. Keh, sedang apa kau di sini, Lingkung? Menemani Kayan, anak ini kelihatannya sedang bersedih hati. Kasihan sekali. Kau tidak perlu mengurusi bocah nakal dan kurang ajar itu. Tinggalkan tempat ini. Mm, Biarkan baik. dia sendirian di kamarnya. Baik, baik Rinjani. Aku pergi, Kayan. kau juga. Pergilah. <laughs> kau harus merenungi sikap dan kesalahan yang baru kau perbuat agar tidak mendapat hukuman yang lebih berat dari Mbak Yulastri. Nah, renungkanlah Kayan. Mereka adalah iblis-iblis. Mereka adalah siluman ular yang jahat. Ah, Aku ingat dulu, ketika Bibi Lastri, saat ibu tengah bertapa di puncak Gunung Wangun, Bibi Lastri memaksa mereka, murid-murid ibuku, untuk mengikutinya. Aku melihat ketika Bibi Lastri menjadi murka, Bibi Lastri berubah, seakan-akan menjadi siluman ular. Seluruh tubuhnya mengeluarkan sisik yang kemasan. Ah, iya, aku harus meninggalkan tempat ini. Harus. Kayan menjadi semakin mantap ia memutuskan untuk secepatnya meninggalkan persembunyian Lastri. Tetapi bagaimanakah caranya ia menembus tirai gaib yang dibuat oleh siluman ular itu? pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-31 dengan judul Mendung di Pagi Hari. Sampai jumpa.